InsyaAllah ta'ala Pada pertemuan kali ini Dan insyaAllah berikutnya Pada jadwal yang telah ditentukan kita akan mencoba untuk membaca uraian dan untaian mutiara hikmah yang dituliskan oleh putri dari salah seorang imam من أئمة أهل السنة di masa kita putri dari الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى beliau adalah أم عبد الله الوادعية حفظها الله تعالى ورعاها kitab yang akan kita baca saya yakin yang dominan dari kita pernah menyelesaikan pembacaan kitab ini yaitu nasihati lin nisa Qawaya Tahumul mar'atu wa fatawa lin nisa itu tentang nasihat beliau mutiara-mutiara nasihat untuk para wanita dan beberapa problema yang harus diketahui oleh para wanita dan mengiringi untaian mutiara-mutiara hikmah yang beliau paparkan disebutkan nanti beberapa problema muslimah dan uraian jawaban yang insya Allah akan dipaparkan dengan sederhana tanpa takalluf dengan penyebutan ayat dan ahadith yang tentunya sebuah karakter dari karya tulis para ulama yang sangat mencukupkan dengan apa yang telah diuraikan atau telah dijawab oleh para imamatus salaf dan inilah yang merupakan kebiasaan ahlu sunnah selain sebagai loyalitas sesama ahlu sunnah yang tidak berbatas waktu dan tempat tetapi mereka juga saling memberikan kemanfaatan atau mengambil kemanfaatan Insya Allah kita akan langsung mulai membaca kitab Nasihati Lin Nisa dan sebelumnya akan saya ringkaskan perihal mukaddimah yang tidak akan saya bacakan kata per kata dari mukaddimah yang dituliskan sebagai pendahulu kitab yaitu Syekh Muqbil yang memberikan mukaddimah dari risalah yang ditulis oleh putrinya. Mukaddimah kedua yang akan kita baca juga secara ringkas kita akan terjemahkan langsung yaitu mukaddimah dari Ummu Abdullah penulis buku yang insya Allah akan kita baca dan sekali lagi saya yakin para ummahat, para akhwat telah menyelesaikan baik pembacaan atau mengikuti uraian berkaitan dengan kitab yang sangat baik ini. Mukaddimah yang pertama yaitu dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala yang merupakan ayah dari putri dari putrinya Ad-Da'iyah Ummu Abdullah hafizahullah taala Beliau berkata Setelah memulai dengan memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya Beliau berkata bahwa apa yang dituliskan oleh putrinya merupakan mutiara nasihat untuk para wanita. dan beliau melihat upaya putrinya yang demikian semangatnya untuk menguraikan apa yang wajib untuk diketahui oleh kaum muslimah dan perkara-perkara yang harus mendapatkan perhatian dan beliau mengingatkan walaupun Karya tulisan beliau asalnya adalah untai yang nasihat yang beliau berikan untuk para wanita yang ada di negeri beliau, di negeri Yaman. Akan tetapi uraian yang ada dalam kitab ini memiliki pelajaran yang sangat penting yang diperlukan oleh seluruh muslimah dimanapun mereka berada. Walaupun dalam beberapa permasalahan nanti akan kita lihat sangat berkaitan dengan beberapa problema yang terjadi di negeri Yaman. Beberapa problema yang terjadi di negeri Yaman. Tapi insya Allah akan sangat bermanfaat dari jawaban-jawaban yang beliau sampaikan dan ilmu agama tentunya tidak bisa dibatasi untuk suatu negeri tanpa negeri yang lainnya. Selama hal itu adalah maqal Allah wa maqal Rasul ala fahmi salafil ummah ketika berkara itu adalah firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak keluar dari faham salaf maka semuanya dibutuhkan dan sangat manfaat untuk semua kaum muslimin. Kemudian Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala sedikit mengingatkan fenomena para wanita masa kini. Belum sebutkan pada mukaddimah ini banyak dari kalangan para wanita yang sama sekali tidak memperhatikan batasan-batasan agamanya. Tidak memperhatikan perkara-perkara yang harus mereka ketahui. Yang dominan gerakan kehidupan para wanita sangat terpengaruh dengan kehidupan yang sifatnya adalah sekuler. Agama menjadi sesuatu yang terkesampingkan. Kemudian golongan yang lainnya para wanita muncul para wanita yang memang benar-benar mereka tidak memperdulikan agamanya. Bahkan mungkin menganggap agama sebagai belenggu dalam kehidupan mereka. Waliyumillah. Sikap seperti ini bisa dikatakan murni sebagai gerakan sekuler atau gerakan materialisme yang hanya melihat sesuatu apa yang bisa dilihat oleh matanya dan mungkin bisa dinikmati secara nafsu oleh panca inderanya. Golongan wanita yang lainnya adalah para wanita yang tidak mendapatkan perhatian dari, dari para walinya. Apakah mereka adalah keluarganya, ayahnya, saudaranya, pamannya, atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap wanita. Membiarkan wanita berjalan dengan tanpa adanya arahan, bimbingan, pengajaran. Bahkan ada kalanya muncul kebanggaan ketika wanita itu larut. Sebagaimana kebanyakan para wanita. Oleh Allah. Dan ini adalah tanggung jawab. Atau seharusnya ini merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan. Yaitu dari para wali. Dari mereka yang bertanggung jawab. Yang seharusnya mereka memperhatikan keadaan putri-putrinya. Atau para wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Golongan yang lainnya, kata beliau, adalah golongan yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yaitu para wanita yang mendapatkan perhatian dari para walinya, perhatian dari sisi agama dan mereka bergerak di atas muka bumi dengan senantiasa memperhatikan agama sebagai batasan dalam kehidupan mereka. Kemudian Al-Imam Muqbil rahimahullah ta'ala menukilkan firman Allah يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian setelah itu beliau menukilkan hadis ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian pemimpin yang bertanggung jawab. Dan setiap kalian kelak akan diminta bertanggung pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Demikian yang belum ingatkan. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah taala juga mengingatkan apa yang menghadang dari beragam gerakan yang menginginkan kerusakan kepada para wanita yang mana mereka sangat mengetahui dan yakin bahwa sumber kerusakan suatu masyarakat tatkala wanita wanita yang ada di negeri itu telah rusak. Sebagaimana fitnah yang telah menghancurkan mereka dari kalangan ahlul kitab adalah para wanita, maka mereka juga menginginkan hal ini yang akan menjadi sebab kehancuran kaum muslimin. Sehingga beliau Syekh Mukbil mengingatkan A'daul Islam, para musuh-musuh kaum muslimin ini Atau bahkan musuh Islam Mereka sangat bersemangat Kalau boleh kita katakan sangat antusias Untuk merusak para wanita Dengan beragam cara beragam tipu daya, beragam metode yang dengannya para wanita tidak hanya akan terkesima dengan apa yang mereka tampilkan bahkan akan membalut kehidupan mereka dengan pola kehidupan yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Dan ini telah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Bahwa mereka Orang-orang kafir menginginkan rusaknya para wanita. Liuhlikul hartha wan nasl kata Allah. Mereka berupaya untuk menghancurkan al harf al harf kebun-kebun. Artinya ingin menghancurkan para wanita. Wan nasl dan anak-anak kita. Dua yang menjadi objek bagi mereka dan target utama dari kerusakan upaya kerusakan yang mereka lakukan dan itu sangat kita rasakan apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran untuk merusak wanita dan merusak anak-anak kira kira perlu untuk kita berpanjang lebar kita katakan apa yang ada di negeri barat dan apa yang kita perhatikan di negeri kita. Kiranya perkara yang paling merusak pun juga ada di negeri kita. Yang sekarang sangat-sangat mengancam dari sesuatu yang sifatnya merusak akhlak dan ini pun sudah mengejala di negeri Arab selain Arab Saudi tentunya tapi semua negeri Arab hampir kita dapatkan salah satu dari sekian banyak program kerusakan dan pengrusakan apa yang dikatakan dengan kalau Indonesia mungkin Indonesia idol umpamanya Ya lihat lahirnya di Amerika. Muncul di Amerika, berkembang di negeri. Tidak hanya di negeri berkembang, tapi seluruh belahan bumi. Menyambut dengan hingar-bingarnya dan menganggap seakan-akan ini adalah kemajuan. Dan subhanallah. Dan demi Allah, demi Allah, Allah apa yang mereka inginkan adalah untuk merusak agama. Untuk merusak agama karena mereka adalah kaum yang hasad. Mereka bukan sekedar menginginkan dunia. Tetapi yang mereka inginkan rusaknya agama itu target yang paling utama. Itu target yang paling utama, rusaknya agama. Dan untuk merusak agama, mereka akan keluarkan harta mereka sebanyak mungkin sebagaimana kaum muslimin ketika mereka berjihad mereka keluarkan hartanya di jalan Allah maka demikian pula mereka mereka keluarkan hartanya di jalan syaitan ini ada Waliyahumillah. Maka dikatakan oleh Syekh Muqbil, musuh Islam sangat bersemangat untuk menyesatkan dan merusak terkhususnya tentunya para wanita dan anak-anak kaum muslimin. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan bahwa hendaknya memang satu bangsa ini bangkit, satu masyarakat ini bangkit untuk menjaga para wanitanya. Dan ini tidak akan mungkin tegak tentunya kecuali semangatnya kaum muslimin untuk kembali ke beragama. Kembali ke beragama. Dan ini tentunya bisa dilakukan dengan semua cara yang akan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk kembali ke beragamanya perlu diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Sampai kata Syekh Muqbil rahimahullah taala kata beliau orang-orang kafir dan orang-orang yang terpesona dan mereka untuk menyebarkan kerusakan sedemikian semangatnya sangat antusias untuk merusak dengan beragam cara maka di manakah kita di mana posisi kita menghadapi mereka dengan kemampuan yang ada pada kita sesuai tentunya kapasitas kita. Ini yang beliau ingatkan. Dan pada atau sebelum menutup daripada mukaddimah beliau ingatkan Demikian indahnya kata beliau. Sekiranya kaum muslimin, khususnya para wanita ini kembali mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kaum muslimin itu mengetahui siapakah yang wajib untuk menjadi idola bagi mereka. Sekiranya kaum muslimin, khususnya para wanita, mengetahui tanggung jawab mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tahu jalan kehidupan sehingga mereka tahu idola yang sebenarnya sehingga mereka mengetahui siapa figur yang sempurna figur yang sempurna kemudian Beliau juga mengingatkan kerusakan dari sisi moralitas yang menjangkiti setiap negeri kaum muslimin yang mentargetkan para wanita dan anak-anak maka bertambah sesuatu yang sangat berat cobaan untuk kaum muslimin kata beliau adalah munculnya ahlul bid'ah dan bersemangatnya mereka dalam menyebarkan perkara-perkara yang menyimpang dalam agama lengkap. Kalau kita katakan penyeru-penyeru kesesatan ini sedemikian ragamnya dan keanehan-keanehan yang sangat memalukan yang tidak pernah sebagian perkara beda ini muncul di awal kaum muslimin. sampai pada tingkatan munculnya beragam fatwa yang tidak pernah terbayang perkara ini akan ada di generasi-generasi yang mulia. Coba kita ingat, tidak jauh di negeri kita, fatwa seorang profesor wanita yang dikatakan sebagai guru besar dalam permasalahan fiqh yang melegalkan billah hubungan sesama jenis. Kita mendengarkan nama siapa? Profesor Dr. Musdah Mulia. Perusak agama. Wa'alaikumsalam. Dan banyak tidak hanya sesuatu kita atau boleh kita katakan fatwa yang sangat menyesatkan bahkan mendapatkan dukungan yang seharusnya ini disadari oleh kaum muslimin munculnya sosok wanita atau para juru fatwa yang aneh ini mendapatkan dukungan dari orang-orang kafir beragam penghargaan mereka dapatkan. Dan ini mengingatkan kabar perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala Khalif tersyar Selisihi sebuah kewajaran kamu akan terkenal Selisihi kewajaran kamu akan terkenal Apalagi kalau yang diselisihi adalah para ulama Apalagi yang diselisihi adalah perkara yang sudah mujma' Yang disepakati oleh para ulama Apalagi yang diselisihi itu adalah perkara yang benar-benar Maqala Allah, maqala Rasul maka orang itu akan langsung mendapatkan sanjungan. Seakan-akan menjadi orang yang mewakili kebebasan dalam menerjemahkan agama di dalam kehidupan mulia Allah. Kemudian secara lebih spesifik lagi, Syekh Mukbil menyebutkan di antara gerakan yang merusak para wanita adalah Syiah. Yang sangat merusak yaitu agama Syiah dengan kerusakan-kerusakan agama atau kerusakan-kerusakan ajaran agama Syiah. Dan kita mengetahui semuanya. Bagaimana kerusakan ajaran ataupun fatwa yang berkaitan tentang hukum interaksi terhadap wanita. Ini Syiah. Oleh sebab itu beliau mengingatkan Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah bimbing dan Allah arahkan kalian, Allah arahkan kita. Untuk membentengi kehidupan ini dari beragam kerusakan yang mengepung kita. Yang kemudian Allah bimbing kita untuk membentengi kehidupan ini dengan as-sunnah. Allah perkenalkan kita dengan as-sunnah. Satu karunia yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas muqaddimah dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Berikutnya kita masuk kepada muqaddimah sebelum kita membaca kata per kata kita baca secara ringkas tentunya mukaddimah dari pengarang kitab ini yaitu putri Syekh Mukbil Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah Sebelum beliau memulai menyebutkan untayan untaian nasihatnya maka sebagaimana mukaddimah yang disampaikan oleh ayahnya Beliau memulai dengan memuji kepada Allah dan bersolawat Mengucapkan salawat dan salam Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan setelah mukaddimah beliau berkata Inilah sebuah upaya yang bisa aku lakukan dan aku hadiahkan kepada kaum muslimah dan aku sangat berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang aku berikan yang aku hadiahkan untuk kalian akan memberikan kemanfaatan kepada kalian sebuah tulisan yang ringkas tapi semoga mendatangkan kemanfaatan yang besar dalam kehidupan kita terlebih lagi kita hidup sebagai kaum muslimin yang wajib untuk saling memberikan nasihat saling memberikan kemanfaatan dari sisi agama Dan kemudian setelah itu beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidupnya para anbiya dengan upaya mereka memberikan nasihat untuk umatnya. Beliau nukilkan yang pertama dari surat Al-A'raf ayat 62, "Uballighukum risalat rabb risalati rabbi." Aku telah sampaikan atau atau aku sampaikan risalah risalah Rabbku wa ansahu dan aku memberikan nasihat untuk kalian. Wa'lamu dan aku mengetahui. Minallah dari Allah. Mana ta'lamu dari sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Dan berkata Nabi Hud sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat berikutnya itu ayat 68 sama dengan ayat yang sebelumnya uballighukum risalati rabbi wa ana lakum wa ana lakum nasihun amin aku sampaikan untuk kalian risalah risalah Rabbku dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang jujur dan berkata Nabi Saleh dalam surat Al-A'raf ayat berikutnya yaitu ayat 79 laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin sungguh telah aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah memberikan nasihat untuk kalian akan tetapi kalian menjadi umat yang tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat berkata Nabi Syuaib dalam surat Al-A'raf ayat 93 laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin kesemua ayat yang beliau sebutkan menjadi motivasi satu sisi bagi beliau untuk menunaikan sebuah kewajibannya itu memberikan nasihat. Menghidupkan nasihat di tengah-tengah kaum muslimin sebagaimana upaya para nabi yang telah Allah kabarkan dalam beberapa surat eh, dalam beberapa ayat yang telah beliau bacakan. Dan juga memberikan motivasi bagi kita yang mendengarkan ayat ini untuk menjadi orang-orang yang mengikuti arahan dari orang-orang yang menyuruh agama dengan jujur. Untuk menjadi orang-orang yang pandai memposisikan dalam kehidupan ini. Pandai memposisikan dirinya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bisa meletakkan kehidupan ini pada tempatnya. Yaitu tempat yang mulia. Di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menukilkan hadis yang dikeluarkan oleh lima Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Urqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ad-dinun nasihat agama itu adalah nasihat agama adalah nasihat subhanallah penggalan sabda Nabi yang ringkas tetapi cakupannya sedemikian luasnya dan itulah kehidupan kehidupan itu akan hidup ketika tegak agama dalam kehidupan mereka maka orang yang berjalan di atas bumi atau di atas muka bumi dengan agama Allah katakan dia adalah sebagaimana orang yang Allah hidupkan dari kematian kemudian berjalan dia dengan cahaya Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mayyitan fa ahyaynahu." Sebagaimana orang yang dahulunya mati kemudian kami hidupkan. Faj'alna lahu nura. Kemudian kami berikan kepada mereka cahaya. Kami beri, kami jadikan untuk mereka cahaya. Dengan cahaya itu, dia berjalan di tengah-tengah umat manusia. Dengan cahaya itu, mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Para sahabat ketika mendengarkan agama itu adalah nasihat, maka serempak mereka menyatakan, "Wahai Rasulullah, maksud nasihat agama adalah nasihat untuk siapa?" Nasihat untuk Allah, kata Rasulullah. Untuk utusannya. Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Lillah untuk Allah. Dalam makna mentauhidkan Allah untuk Rasulnya dalam makna al-mutabah secara utuh dan kita memberikan nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk tegaknya agama pada mereka kebaikan ada pada mereka dan tentunya untuk tegaknya agama pada seluruh umat ini Kemudian beliau menukilkan bagaimana Jarir ibn Abdullah ketika membayar sumpah setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara penggalan apa yang harus dilakukan oleh Jarir ibn Abdullah telah disebutkan sebelum tentang kewajiban untuk menegakkan salat, membayar zakat, maka pada penggalan bayat yang dia ucapkan wan nushi muslim dan memberikan nasihat untuk setiap muslim artinya beliau mengingatkan dengan sabda Nabi ini bahwa setiap kita berkewajiban untuk menyampaikan agama untuk saudaranya, untuk kaum muslimin. Tentunya dengan batas kemampuan yang ada dan sesuai dengan kapasitasnya. Dan banyak cara yang bisa ditempuh. Banyak cara yang bisa ditempuh. Kemudian setelah itu beliau menukilkan Ether dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya tentang apakah gerangan amalan yang paling baik Kata beliau, an-nushu Yaitu memberikan nasihat karena Allah. Coba fahami para ummahat dan para akhwat. Ibnu Mubarak ketika ditanya, apa gerangan amalan-amalan yang paling baik? Maka beliau menyatakan memberikan nasihat karena Allah. Ini mengingatkan bahwa ketika kondisi semakin menjauh, ketika umat semakin menjauh dari agama, tantangan semakin berat dalam menghidupkan agama, cobaan semakin berat, maka ketika ada orang yang mampu dan tetap bersemangat untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dari sisi agama, maka hal itu akan semakin besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat beda ketika nilai-nilai agama itu telah hidup. Maka lebih mudah untuk tegaknya an-nusulillah. Tetapi ketika kondisi itu semakin berat, banyaknya penentang, banyaknya syubhat, banyaknya syahwat, maka ketika ada orang yang ingin menghidupkan nilai-nilai agama, menyampaikan nilai-nilai agama yang benar, dia lakukan karena Allah. Ini sangat besar dan sangat mulia kedudukannya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى ilallah wa amila salihan wa qala innani minal perhatikan sebuah karakter sejati seorang muslim Allah katakan Allah ingatkan kepada kita Waman ahsanu qawlan siapakah Siapakah orang yang terbaik ucapannya? Melebihi daripada orang yang menyuruh kepada Allah. Beramal saleh dan sanggup untuk berkata menunjukkan kemuliaan agama bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Makanya sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala bahwa amalan yang terbaik adalah ketika seorang bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dari sisi agama itu yang terbaik kita lihat subhanallah bagaimana bersemangatnya umat ini untuk memotivasi dirinya untuk meraih dunia. Beragam cara dia lakukan untuk terbangkitnya dan untuk membangkitkan semangat yang notabene-nya hanya untuk meraih sesuatu yang sifatnya duniawi ya. Pada sisi yang lainnya mereka melupakan untuk memunculkan semangat tegaknya kehidupan atau nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Kemudian setelah itu pada penutup mukaddimah beliau mengingatkan kepada kita bahwa untaian-untaian nasihat ini semoga menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi menjadi renungan bagi kita yang dengannya akan menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat menjadi wanita salehah. Dan kita mengingat semuanya, upaya seorang untuk menjadi wanita yang baik berat. Apalagi tentunya ketika kerusakan itu mengelilingi kehidupannya. Makanya Nabi mengingatkan bahwa penduduk neraka yang paling banyak dari kalangan para wanita tidak bisa dipungkiri Penduduk neraka yang terbanyak adalah para wanita. Sampai digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang baik, wanita yang saleh adalah perjuangan. Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu beliau dalam mukaddimah berharap semoga apa yang akan beliau sampaikan ini menjadi pelajaran menjadi renungan bagi kita. Sehingga dengannya akan ada upaya untuk semakin bersemangat dalam memperbaiki langkah-langkah kehidupan berikutnya. Ini mukaddimah dari kitab beliau Nasihati lin Nisa dan dari sini kita bisa memahami kenapa karya beliau beliau beri judul Nasihati linnisa. Nasihatku untuk para wanita. Baik, kita langsung masuk ke para poin-poin nasihat setelah belum menyampaikan mukaddimah. Kita masuk ke para poin-poin nasihat yang dituliskan oleh Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala anha. Hafizahullah taala. Poin yang pertama yang akan beliau ingatkan kepada kita dan ini menunjukkan sekali lagi sebuah kebiasaan bahkan perkara yang paling pertama dan utama untuk mereka perhatikan dan mereka sampaikan ke kaum muslimin yaitu al-hathu 'ala al-ikhlasi wal muhafazati 'ala al-waqt dalam satu poin ada dua renungan yang harus kita perhatikan, dua pelajaran. Yang pertama al-hathu al-ikhlas. Beliau mengingatkan tentang upaya menjaga keikhlasan. Yang kedua, upaya untuk menjaga waktu. Subhanallah. Dua ini ketika mendapatkan perhatian dalam kehidupan kita akan bermakna dari setiap nafas kita. Akan sangat besar. Karena ketika dikatakan al-ikhlas maka kata-kata al-ikhlas ini akan menjadikan suatu itu besar dalam kehidupan. Ketika kebaikan terbingkai dengan ikhlas, maka tidak bisa lagi untuk dilihat dari daripada kuantitasnya. Artinya, ada kalanya sangat sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan keikhlasan, ternyata ada kalanya akan sangat, sangat besar artinya bagi seorang hamba. Dan yang berkaitan dengan keikhlasan tentunya adalah amaliyah yang sifatnya perbuatan atau yang sifatnya sesuatu yang dia tinggalkan. Karena keikhlasan itu mencakup semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah itu perbuatan ataukah sesuatu yang harus dia tinggalkan? Ketika semua perbuatan kita katakan tadi ketika terbalut terwarnai dengan keikhlasan maka kuantitas menjadi suatu yang sudah tentunya berubah keadaannya. Artinya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ketika seorang yang menyingkirkan gangguan di jalan, sesuatu yang mengganggu kaum muslimin secara kuantitas, nilai amalannya setiap orang bisa melakukannya. Menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan apapun. Mudah bagi kita. Tapi ketika yang menggerakkan karena keikhlasan kepada Allah, ketika yang menggerakkan adalah dia mengharapkan wajah Allah, ketika yang menjadi motivasi baginya adalah karena takut daripada neraka, ingin mencari asbab keselamatan dari api neraka, dan ketika yang melakukannya ada karena ingin mengejar ridha Allah maka dia tidak pernah mengecilkan sebuah perbuatan. Dia kejar apapun yang dia bisa lakukan dan dia akan berupaya menghiasinya dengan keikhlasan. Ini besarnya keikhlasan. Maka dalam memulai nasihatnya pada poin yang pertama beliau mengingatkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menukilkan dengan sanadnya, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القمة ابن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadis yang sangat masyhur al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بأول nasihat beliau beliau menukilkan apa yang pertama kali dinukilkan oleh Al-Imam Bukhari dalam karyanya. Dan apa yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka menuliskan karya-karya mereka. Maka Umar Abdullah pun memulai untai nasihatnya dengan menukilkan apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di awal kitabnya. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amalu binniyah. Semua amaliyah, semua amalan terikat, bergantung dengan niat. Walikulli nawa dan setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah sesuatu yang sangat berat. Ketika para salah membaca hadis sebagaimana kita baca ini mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka. Sebagaimana untayan sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengingatkan kepada kita sekiranya beliau adalah orang yang paling mulia atau kita katakan orang yang sangat mulia dari kalangan para tabi'in lalu bagaimana dengan kita kata beliau ma'alajtu jai'an tidak ada upaya untuk aku melakukan terapi yang lebih berat melebihi upaya saya untuk menjaga niat yang ada dalam hatiku. Subhanallah. Ini Al-Imam thawri rahimahullah ta'ala. Karena apa yang ada dalam hati ini bergejolak. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus. Ada kalanya selamat dalam takaran atau dalam kurun waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, ternyata hancur dan tidak bermakna amalan itu setelah sekian puluh tahun. Karena hati bergejolak dan beragam. Godaan terus menghantuinya atau terus menyertainya. Makanya ketika Rasulullah menyatakan al-a'malu binniyah, ini sangat dirasakan oleh para salaf. Kalau bagi ancaman-ancaman Allah Sebagaimana contohnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man Allah." Ketika seorang menginginkan untuk amalannya didengar oleh orang lain, maka Allah akan perdengarkan. Allah ingin Allah Allah kabulkan apa yang dia inginkan atau yang menjadi harapannya. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena ria, maka Allah akan pertontonkan amalan kepada orang-orang Mungkin kita dengar ini orang bisa puas dari apa yang mereka lakukan. Tetapi dia tidak mendapatkan apapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan berikan. Man sama'a barang siapa yang melakukan amalan karena ingin didengarkan, Allah akan perdengarkan. Sampai Al Imam Ahmad beliau berkata, terasa berat untuk menjaga hati ketika namanya itu disebut. Dan keadaan beliau tidak mendengarkan. Sekedar mendengar sebuah cerita bahwa namanya disebut itu sangat berat. Ujian yang sangat berat. Cobaan yang sangat berat. Ketika sekedar namanya disebut, dia mengkhawatirkan upaya sekian lama apa yang telah beliau lakukan berkurang nilainya atau hancur tidak ada artinya. membuka kita menjaga amalan kita. Al-a'malu ini. Walikulli imri'in ma nawa kata Nabi, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan pasti. Tidak akan berkurang. Bahkan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan amalan yang besar, sebuah pengorbanan dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan keluarganya. Semua dia tinggalkan. Berjalan seorang diri. Hijrah. Tapi ketika hijrahnya bukan karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh tidak akan bermanfaat hijrahnya. Apalagi hijrahnya sebagai kata Nabi hanya ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita. Maka hijrahnya menjadi sebuah perbuatan yang dia akan mendapatkan apa yang setimpal dari perkara dunia yang dia inginkan. Setelah beliau menukilkan hadis ini, belum berkata wa inni usi nafsi wa iyakun bitaqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alan kata beliau sungguh sungguh aku sangat dan selalu mewasiatkan untuk diriku dan aku berwasiat untuk kalian semuanya wahai para wanita bi taqwallah selalu menjaga ketakwaan kepada Allah azza wa jalla fi sirri wal alan di saat kesendirian atau di saat keramaian kapanpun dimanapun wa anna ja'ala al-amal khalisan liwajhi Allah al-karim dan hendaknya kita senang senantiasa berupaya untuk menjadikan amalan setiap amalan yang kita lakukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Siapa yang tidak menginginkan untuk melihat wajah Allah? Dan bahkan puncak kenikmatan penduduk surga adalah ketika melihat wajah Allah. وأن لا نعمل أي riya'an am أو مفاخرة وأن نلتزم لديننا فإننا مسؤولات أمام الله عز وجل belum nasihatkan untuk dirinya dan untuk kita semuanya hakikatnya jangan sampai terjadi kata beliau amalan kita lakukan tetapi riak berhasil menusuk Atau ada kebanggaan-kebanggaan yang muncul dari apa yang kita lakukan. Jaga amalan kita dengan tetap memegangi agama kita. Ingat, kita semuanya bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Azza wa Jal. Makanya semakin besar nilai amalan yang mampu kita lakukan, semakin besar pula tuntutan untuk kita mengiringinya dengan keikhlasan sepanjang kehidupan kita. Karena ingat, semakin besar nilai amalan yang berhasil kita lakukan, upaya Shelton pun untuk meruntuhkan nilai amalan pun juga semakin besar. Dan tidak berhenti. Amalan kita telah berhenti. Tapi syaitan tidak berhenti. kita bersodakah dengan nilai yang Allah yang mengetahuinya. Tapi syaitan tidak akan berhenti untuk meruntuhkan apa yang pernah kita keluarkan dalam bentuk sedekah. Haji telah kita tunaikan. Telah berhenti. Dalam arti 10 tahun yang lalu telah saya lakukan. 5 tahun yang lalu telah saya tunaikan tapi syaitan tidak pernah berhenti pada lima tahun yang lalu. Syaitan terus mengiringi kita sepanjang nafas kita untuk meruntuhkan setiap amalan yang pernah dan yang akan kita lakukan. Dan hanya kepada Allah kita meminta penjagaan. Makanya para salam untuk menjaga nilai amalan dan untuk terjaga dari bala godaan syaitan. Upaya yang sangat mereka jaga yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Menjaga apa? Zikir. Perhatikan. Jangan lepaskan zikir di pagi dan sore hari. Dan terutama tentunya di saat kesendirian zikir sangat berarti dalam kehidupan seorang muslim. Dengannya tentunya Allah akan menjaga amalan kita. Eh, fadillah ya Jagalah Allah. Allah akan menjaga kalian. Allah akan menjaga kita. Dan termasuk di antara upaya seorang muslim menjaga Allah. Dia senantiasa mengingat Allah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi Sahihain kemudian beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari min hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu قال beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أهد إلا وسكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن فلا يرى إلى ما قدم وينظر أشعم فلا يرى إلى ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidaklah kalian ini siapapun kalian kecuali kelak akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada turjuman, tidak ada yang akan menjadi perantara menerjemahkan pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. tidaklah seorang melihat di arah kanannya saat Allah mengajak bicaranya kecuali dia hanya melihat apa yang telah dia lakukan sebelah kiri dia lihat tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dan tidaklah dia melihat apa yang ada di hadapannya kecuali api neraka ada di hadapan wajahnya fattaqun nar maka takutlah kalian dengan api neraka walau bisyakkat walaupun hanya dengan sepotong korma coba perhatikan sisi keikhlasan ketika membingkai amalan yang harapan kita tentunya dan ini merupakan makna tauhid di antara makna tauhid dan makna keikhlasan yaitu kita mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah dari api neraka. Para dan para akhwat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kiranya mungkin ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Semoga mukaddimah, dua mukaddimah dan satu poin yang dibawakan oleh Ummu Abdillah kembali menjadi pelajaran dan renungan bagi kita. Kita telah beramal, telah berbuat, dan kita terus akan berbuat dan beramal. Hati ini terus bergejolak. Tidak ada yang bisa menjaganya selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak balikkan hati-hati hambanya. Tetapkanlah hati ini untuk selalu berada di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita baca dan saya harapkan pada pertemuan yang akan datang ummah dan para akhwat dan yang mengikuti kajian ini sekiranya bisa menghadirkan kitabnya secara langsung sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih banyak lagi. Kata ada jawaban yang sangat sempurna atau sangat indah dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala ketika menjawab atau ketika memaparkan apa yang sebagaimana ibu tanyakan tadi bahwa hakikatnya agama ini adalah upaya seorang hamba untuk mentauhidkan Allah Dan mentauhidkan Allah tentunya mengikhlaskan semua bentuk amalan yang kita lakukan. Dan amalan seorang hamba yang berkaitan dengan agama itu ada dua sifat. Yang pertama, perbuatan yang harus kita lakukan. Kata Syekh, imtithalu awamirih mewujudkan, merealisasikan perintah-perintahnya. Dan perintah Allah tentunya beragam. Dan ada kalanya menuntut pengorbanan. Ada yang mudah untuk kita lakukan dan ada yang membutuhkan perjuangan. Walaupun kesemuanya sekiranya tidak ada taufik dari Allah, sekecil apapun perbuatan itu tidak akan mampu untuk kita lakukan. Wa man kunna linahtadiya laula an Allah. Kalau bukan petunjuk Allah, kita tidak akan bisa berjalan dengan hidayah di atas kehidupan muka bumi ini. Maka sifat yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus membingkai amaliyah ini adalah keikhlasan dari semua bentuk amalan yang kita lakukan. Apapun amalan itu. Kita harus ikhlas. Dan itulah tauhid. Yang kedua, sifat amalan kata Syekh watarku nawahi meninggalkan semua bentuk larangan. Karena agama itu ada perintah, ada apa? Ada larangan. Ada larangan dan meninggalkan larangan adalah ibadah yang besar. Meninggalkan larangan ini merupakan ibadah yang sangat besar yang menuntut keikhlasan. Kita lihat contoh bagaimana para salah memotivasi dirinya untuk benar-benar menjaga atau terjaga hatinya dari dosa atau terjaga sehingga mampu meninggalkan semua bentuk kemaksiatan kecil ataupun besar kata para salaf jangan lihat kecilnya dosa apa kelanjutannya tetapi kepada siapa kalian berbuat berbuat dosa dan mungkin kehidupan manusia sangat terasa dan bahkan mungkin menjadi sejarah kehidupan kita. Kecil kesalahan tapi kita lakukan di hadapan pejabat. Bukankah demikian realitanya? Apalagi dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang meninggalkan sesuatu Sesederhana apapun perkara itu, ketika kita lakukan karena Allah, kita tinggalkan karena karena Allah yang maha besar, karena Allah yang keras azabnya, syadidul iqab, karena Allah yang keras ancamannya. Maka sekecil apapun yang kita tinggalkan ketika kita lakukan karena Allah meninggalkannya. Karena tauhid ini akan sangat berarti dalam kehidupan seorang muslim. Ingat, jangankan perkara yang haram, jangankan kabirah, jangankan segirah, itu segirah dosa-dosa kecil, kabirah dosa-dosa besar meninggalkan sesuatu yang makruh karena takut kepada Allah akan berarti baginya. Saat dia meninggalkan karena Allah, saat dia meninggalkan karena Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha besar yang melihat. Dicontohkan oleh Al-Imam al bani rahimahullah taala Contohnya permasalahan meludah. Beliau mensahihkan tidak diperkenankan untuk meludah ke arah kiblat. Maka ketika dia meninggalkan mungkin ketika dia akan meludah karena dia berjalan mengarah kiblat dia menengok ke arah kiri untuk jangan sampai meludah ke arah kiblat. Kenapa dia harus bersusah payah menengok ke arah kiri? Karena Allah karena besarnya ancaman Allah. Walaupun kita katakan ini segera. Ataupun kita katakan ini makruh. Oleh sebab itu, keikhlasan, tauhid yang membingkai amalan, baik itu perbuatan ataupun apa yang harus ditinggalkan ketika tauhid yang membingkainya, tauhid yang mengiringinya, yang mengiringinya akan menjadi besar amalan itu. Akan menjadi besar nilai amalan itu. Dan inilah yang dikatakan sebagai kehidupan orang-orang yang muwahid. Kehidupan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. واخر دعوانا الحمد لله رب